وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماعه السلام yang sangat berbahagia. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang memang kepadanya satu-satunya segala pujian, takut dan syukur kita haturkan karena tidak ada cerita kepada Allah dalam nikmat anugerah seluruh hidup dan kehidupan yang telah kita rasakan di dunia ini. Kita mengatakan اللهم ما أصبحه من نعمة أو لأحد من خلقه فمنك وتجلى الشريف ولك الحمد apapun yang Allah dan yang kita rasakan, yang Allah berikan, atau kita melihat, kita telah mendapatkan satu nikmat dalam kehidupan kita di dunia ini, maka saya itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah pemberian Allah. Dan Allah tidak berserikat, tidak bersekutu dalam nikmat dan pemberian itu. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, mari untuk kita senantiasa menjaga memperbaharui terus keimanan kita kepada Allah Iman berupa kesyukuran kita kepada Allah satu-satunya yang tiada terikat bagi Allah dalam taklif dan bersyukur itu. Kemudian jemaah sekalian yang berbahagia, kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan seperti ini, ada sejarah di masa Rasulullah yang tercatat dalam kitab amat sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau telah melihat orang-orang Yahudi melaksanakan satu ibadah. Mereka berpuasa. Lalu Allah, lalu Rasulullah bertanya, apa sebabnya mereka berpuasa? Maka menjawab bahwasannya mereka melakukan itu karena mereka bersyukur kepada Allah. Untuk satu hari di mana ketika itu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka ketika itu ketika menenggelamkan Rasulullah benar apa yang sampai kepada kita. Bahwasannya orang-orang Yahudi berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah telah menghancurkan Fir'aun. Jemaah yang kepada Ketika Allah mengatakan Nahnu awla di Musa Minkum Kami lebih utama Lebih pantas Untuk bersikap seperti itu Untuk bersyukur kepada Allah Memuliakan Nabi Musa Daripada Jamaah sekalian yang berbahagia ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah ini mengajarkan kepada kita hormat, bagaimana mau, bagaimana sikap seorang muslim yang menyatakan dirinya adalah penduduk seorang bangsa. Dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bukan sekedar ucapan, bukan sekedar seremonial, bukan sekedar peringatan-peringatan, tetapi ketika seorang muslim mengaku sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umat Rasulullah, maka ketika itu dipundakkan dalam seluruh dunia, dalam aliran darahnya, ada amanah untuk senantiasa konsisten terhadap semua umat Maka dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala Allah menjelaskan kepada kita bagaimana sebabnya sikap yang kita ambil dan jalan yang kita tempuh ketika kita mengaku sebagai umat seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika Allah menutup sejarah orang-orang yang dan di saat mereka mereka Karena mereka lupa. Ya, karena mereka jatuh dalam penyakit buruk. Bahwasanya mereka adalah pengikut dan sekian banyak nabi dari kehidupan orang-orang Yahudi jamaah yang Maka di sini dalam kalimat ini sekali lagi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana konsistensi, bagaimana komitmen seorang muslim yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah dalam kehidupan mereka. Allah berfirman, "Wa ma kana lil-mu'min wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, satu perkara, lalu mereka masuk memilih perkara lain, urusan lain, Dimana mana melihat dan mereka karena sesuai dengan kemurnian mereka, dengan perasaan mereka, dengan akal mereka, dengan adab mereka, atau dengan berbagai alasan ya dalam kehidupan mereka. Maka itu tidak pantas kata Allah. Lalu Allah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Yaitu mereka melakukan maksiat. Allah mengatakan siapa yang bermaksiat yang berdosa kepada Allah dan Rasul. Dan maksiat itu adalah ketika kita memilih perasaan kita, akal kita, ya, faktor-faktor manusiawi kita, lalu kita meninggalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan sepenuhnya syariat dalam kehidupan kita. Maka siapa yang itu? Dia telah terjerumus dalam kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, semoga ayat ini mengingatkan kita kembali. Dan kita mengenai, kita mengusahakan pada Bagaimana perjalanan kita selama ini sebagai seorang yang mengaku muslim, yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pengakuan kita itu benar? Apakah kemudian pengakuan kita itu hanyalah sebatas pengakuan kita di Allah kemudian berfirman pada ayat yang lain, "Dan kuntum tuhibbun Allah fattabi'u." Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka itu tidak akan. Kata seorang ulama, sekiranya hati manusia itu hancur berkepung-kepung, ya, karena begitu cintanya mereka kepada Allah, Pikirannya seorang manusia yang mengaku cinta kepada Allah, lalu dia mendapati hatinya renyuh, begitu sedih, hancur berkeping-keping karena cintanya kepada Allah. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam neraka ketika dia tidak memilih sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah sebagai jalan mereka. Tidak ada yang menghalangi mereka ya untuk merasakan azab panasnya api neraka ketika mereka tidak memilih syariat Rasulullah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah. Maka jamaah sekalian, mari di bulan Muharram ini, di saat kita diingatkan kembali dengan sejarah yang mulia untuk kita memperbaharui sifat kita dan kesilapan kita untuk dengan dalam konsisten dan komitmen dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Rasulullah mengatakan Nahnu awliya Maka siapa yang paling pantas untuk menjadi pengikut Rasulullah? Begitulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Siapa yang paling pantas? Ya, untuk memuliakan, untuk dekat, untuk bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi mengaku ya, dengan lisan mereka, dengan cara mereka, seremonial mereka, ya, acara-acara yang mereka lakukan, peringatan-peringatan yang mereka lakukan, itu dianggap ya, sebagai legitimasi, ya, pemaksaan atas benarnya keakuan mereka sebagai penutup seorang rasul, maka kami makin membantu ucapan-ucapan ucapan yang bukan dengan peringatan, bukan dengan seremonial, bukan dengan pengaturan tetapi seorang munafik sebagai pengikut Rasulullah sebagai pengikut Muhammad dia buktikan pengakuan dengan aman mereka dengan ibadah mereka dengan komitmen dan konsisten mereka konsistensi mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala jamaah yang berpuasa. Yang kedua jamaah sekalian dari sejarah ketika Rasul mengatakan Lain bakaitu ila qadir La'asilanya kafir Jika saya hidup Allah panjangkan umur saya Tapi umur saya Maka saya akan melaksanakan puasa hari yang kesembilan di bulan Muharram itu yang biasa kita dikenal dengan hati kita dikenal dengan nama kafir. Al-Imam Ibnu mengatakan dalam Zadul Ma'ad bahwa ada tiga bentuk pelaksanaan ibadah di kaitannya dengan puasa Asyura. Beliau mengatakan yang paling afdal ya, adalah ketika seorang melakukan puasa sekali sebelum tanggal 10 Muharram dan sekali ketika tanggal 10 Tingkatan yang kedua adalah ketika seorang melakukan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dan tuntutan yang ketiga adalah ketika seorang melakukan puasa di tanggal 10 Muharram dikatakan yang dikatakan oleh Syekh Al-Husain rahimahullah dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin kemudian dalam kitab itu Syekh Husain mengatakan bahwa ketika Allah atau Rasulullah untuk kita berpuasa sehari sebelum tanggal sepuluh Muharram dan sehari sudah tanggal sepuluh Muharram itu agar supaya kita berbeda dengan orang-orang lain. Jadi jamaah sekalian, ya. sebagai kelanjutan konsistensi yang pertama, maka konsistensi yang kedua adalah kita dilarang untuk bertakabur. Kita dilarang untuk menyontek dan apa yang dilakukan oleh mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan betapa kuatnya konsistensi kita yang kedua ini. Jika dia dibangun di atas fondasi konsistensi yang pertama tadi. Ketika kita berpijam kepada Islam ini, syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kita tinggal setiap dalam salat kita, ini kita silakan. Kata Syekh Asad bin Ihdinas siratal mustaqim yang pertama wujuhi. Hada hada kita kepada Allah agar Allah mengukuhkan hati kita, mengukuhkan jiwa kita, diri untuk konsisten dengan agama. Maka bagaimana kita jauh dan bagaimana kita apabila kembali kepada iltizam dan konsistensi kita kepada Islam dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Allah berfirman berkaitan dengan masalah ini. Alam ya'lamu alladziina aamanu an tahzara qulubuhum min dhikrillah wa al-haqq mengikuti orang-orang ahli kitab. Ya. Fakal alaihim amadun berlalu dari mereka. mereka menyanyiakan, meninggalkan. Menyanyiakan, meninggalkan agama Allah. Ilmu yang datang ke tengah-tengah mereka. Yang kata Allah, walau sidna la rafa'nahu biha, walakin akhrajna minal khabar. Kiranya kami berkehendak kami dengan ilmu itu kami muliakan dan kami angkat derajat mereka. Tetapi mereka lebih sombong, lebih cinta kepada ilmu Allah ahlul kitab ketika mereka meninggalkan agama mereka, menyanyiakan agama mereka, karena mereka cinta kepada dunia. Karena Allah mengatakan, lalu Allah menjadikan hati mereka keras. Dan Allah mengatakan, sesuai dari dunia, Allah Suatu hari ada hati, ada benda yang lebih dari hati, Yang rasa bisa hancur, bisa berubah oleh tulisan-tulisan saya. Al-Imam Ibn Ubaid mengatakan apabila hati yang keras itu tidak bisa lunak hartanya di dunia. Oleh peringatan dan nasihat dari agama Allah, maka dia akan merilis akhirat oleh panasnya api neraka. Dia akan merilis akhirat oleh panasnya api neraka jahanam. Jamaah yang berkata. Maka Allah melarang. Ya. Dan kalau kita sabun dan nampak yang salah yang kita takutkan Lalu sudah sudah mulai dapat dari dulu menguasai hati. Ya. Tetap seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengubah-ubah agama mereka, mempermainkan agama mereka, ya. mereka menjadikan agama mereka sebagai orang-orang yang semuanya. Mereka tidak konsisten dengan agama mereka. Apa sebabnya? Karena mereka lebih cinta kepada Mereka lebih konsisten yang pertama dan konsisten yang kedua. Hanya apabila kita diperintah kepada Allah dan hak Siapa yang kemudian menjadikan agama ini permainan? Karena lemahnya keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah dan hak Allah, maka nasib mereka seperti nasib yang yang menimpa orang-orang yang sekali lagi sama sekali. Kita tidak besok kita Maka Islam mengajarkan kepada kita. Bagaimana sebuah peringatan, bagaimana sebuah ya, zikrayat. Itu kita paham. Islam mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan semua itu dalam koridor penghambaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah syukur Allah. Ketika mereka mengenal dan memuji dia terhadap kami hari besar mereka, maka mereka melakukan itu sebatas di permukaan. Ya, sebatas sekedar peringatan-peringatan kehidupan. Lalu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Dan mana mereka mengambil? Dan apa kesempatan yang akan mereka lakukan? Sama anak Maka sekali lagi sebatas kalian mengingatkan kepada kita semua. Dalam Menangkap bulan Muharram ini, untuk kita kembali kepada kedua konsistensi ini. Yang pertama konsistensi kita untuk berada terus dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua konsistensi kita untuk mengambil akidah ini antara dan semua yang bukan dari Islam. Betapa kalau itu dibungkus dengan sesuatu yang indah dan bahaya berbahaya. Sebab kita ini tidak cukup bagi kita. Seperti kata para sahabat, Nishan, wadakan konsisten. Dan jangan kita melakukan mencari cara sesuatu yang baru, maka kita akan disebutkan oleh Allah. Kata seorang sahabat yang lain, sesungguhnya Islam kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Allah pernah memuliakan kita dengan Islam. Dunia dan akhir. Siapa yang mencari kemuliaan akan dari Islam dan maka Allah akan Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, akidah ini, fitrah ini, manfaat ini, bila ini, dan sunnah. Allah pasti akan mengurutkan dia, menggunakan dia jamaah yang berbahagia. Maka jelaskan lagi. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين Sesungguhnya kemuliaan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Hanya Allah yang Rasulnya dan orang-orang beriman saja. Jangan kita menjadi orang-orang munafik yang mencari kemuliaan itu bukan dari kita.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 Ya, ya, ya, Jangan kehidupan dengan membuat kita tertarik dan tergelincir, membuat kita lupa akan hal Allah mengatakan, kita ya, lalu kita simpati, lalu kita cemburu, melihat orang-orang kafir yang bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Karena Islam yang menurut kita ya, untuk menghidupkan dan melihat dunia ini sebagai sebuah penjara. Tetapi ketersenjaraan orang dunia, dia menemukan surga di dunia ini sama hanya berbahagia. Seperti perkataan seorang imam, seperti kata surga di dunia ini bagi seorang ketika dia taat kepada Allah. ketika mengatakan lisannya katakan kepada Allah walakin Allah haqqaba ilaikum iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qala mereka mengatakan sekiranya raja raja dan anak-anak mereka tahu akan kebahagiaan yang ada dalam badan maka mereka akan datang menghanyutkan pedang untuk mengambil kebahagiaan itu jangan sudah mengatakan bahagianya kita dengan sebagai seorang muslim. Ya. Lalu kemudian hal yang semacam itu. Ya, kita melihat kebanyakan orang-orang yang diwajibkan dan orang-orang yang menggunakan Islam dengan segala ayat. Sekali semua itu kembali kepada yang kita. Keyakinan dan iman kita kepada Allah, kepada hari akhirat, dan kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Taala.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 آذانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ಹೇಳಬೇಕು Allah. Yeah. 刚才呢？